Ini dari kalangan Bani Israel yang satu ahli ibadah, yang satu berdosa, dua saudara ini. Dan yang ahli ibadah selalu mengingatkan yang berdosa untuk aksir, aksir, kurangi dosa kalian. Berhentilah, kurangi. Sampai pada satu hari dia melihat di atas satu dosa, ista'zamahu. Ista'zamahu itu bukan besar tetapi dianggap besar. Ini penting supaya jangan dikira bahwa dia melakukan dosa besar bisa jadi dosa kecil, tetapi ista'zamahu dianggap besar oleh si orang tadi. Dan biasa seperti itu. Orang yang sangat solehnya atau orang yang sangat rajin ibadah biasanya ngelihat dosa kecil kayaknya besar sekali. Tiba-tiba dia marah dan berkata, Wallahi, la yaghfirullahu laka. Demi Allah, Allah nggak akan mengampuni kamu. Ini berarti dia sok tahu menganggap bahwa Allah nggak akan ngampuni, maka Allah pun tidak ridho dengan ucapan itu. Allah ampuni dosanya orang tadi dan Allah gugurkan amalan si abid. Dalam hadis atau dalam riwayat lain disebutkan man yata'ala alayya. Siapa yang mendahului aku? Allah Abu Hurairah, laqad takallama bi kalimatin baqat dunyahu wa akhiratahu. Berarti orang ini berbicara satu kalimat ternyata meruntuhkan dunianya dan akhiratnya. Bahkan Abu Hurairah yuhadzir nas an yaqulu mithla hadhil kalimat. Dan bahwasanya Abu Hurairah memperingatkan manusia jangan sampai mengucapkan ucapan-ucapan yang seperti ini ketika marah. Hati-hati, jangan mengucapkan ucapan seperti ini ketika marah. Engkau enggak akan diampuni. Engkau akan masuk neraka. Itu tahu dari mana? Ini ucapan-ucapan yang mendahului Allah Subhanahu wa taala. Wa qad kharrajahu al-Imam Ahmad wa Abu Dawud. Dikeluarkan pula oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud. hadza ghadiban ghadiban lillah. Lihatlah, orang tadi marah karena Allah Subhanahu wa taala. Karena melihat kemunkaran marah. Berarti kan karena Allah Subhanahu wa taala. Thumma takallama fi hali ghadabihi. Ternyata dia menyampaikan atau berkata ketika keadaan marah bima la dengan sesuatu yang tidak boleh wa hatama 'ala Allah bima la ya'lam kemudian dia berbicara atas nama Allah atau menegaskan dengan nama Allah sesuatu yang dia tidak tahu fa Allah 'amalahu maka Allah gugurkan amalannya lihat kata beliau Kata Ibn Rajab, orang ini marahnya karena Allah loh. Marah yang di tempatnya. Melihat kemunkaran terus marah, itu marah karena Allah SWT. Tetapi ketika salah, Allah gugurkan pahalanya. Fakaifa biman fi Maka bagaimana kira-kira orang yang marahnya bukan karena Allah, tapi karena pribadinya. Tersinggung misalnya, jengkel karena dia direndahkan, dan marah mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu wa mutaba'at hawahu bima la yajuz kemudian mengikuti hawa nafsunya dengan sesuatu yang tidak boleh bagaimana kira-kira tentunya lebih besar lebih dahsyat yang marahnya karena Allah saja kalau salah itu terancam dengan ancaman-ancaman di antara ancamannya adalah gugurnya pahala wa fi sahihi muslim disebutkan dalam sahih muslim dari Imran ibn Husain anahum kanu ma'an nabi bahwa beliau pernah bersama nabi atau mereka pernah bersama nabi SAW fi ba'di asfarih di beberapa safar-safar beliau wa mra'atu minal ansar ala naqatin dan di sana ada seorang wanita dari kalangan ansar di atas seekor unta fadajirat fala'anatha Fasami'an nabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallam Khudu mata'aha wada'uha. Seorang wanita di atas unta ini tiba-tiba untanya bajirat. Apa namanya? Hah? Iya, seperti ngamuk gitu. Uh, larat apa-apa gitu. Wanita tadi melaknatnya. Allah yal'anaki begitu. Semoga Allah melaknatmu. Ketika Nabi mendengar kalimat itu, kata Nabi, ambil semua perbekalannya turunkan dan biarkan untanya. Mengapa? Khawatir dengan ucapan tadi. Dia menaiki unta yang dilaknat. Ini barakallahu fikum e, ketidaksetujuan Nabi dengan ucapan seperti itu, ucapan laknat tadi. Berarti engkau menaiki unta yang dilaknat. Bahaya. Bagaimana kalau menaiki kendaraan yang dilaknat? Bisa bisa tiba-tiba remnya blong. Bisa tiba-tiba selip bisa-bisa tiba-tiba. Ya, karena dilaknat sama dia sendiri. <coughs> Melaknat kendaraannya. Demikian pula unta. Ketika dilaknat, kata Nabi turunkan perbakalannya dan biarkan untanya. Jangan dipakai. Karena unta yang sudah dilaknat. Wa fihi aydan an Jabir. Demikian pula diriwayatkan dari Jabir. Qala sirna ma'a Rasulillah. Jabir meriwayatkan, kami berjalan bersama Rasulullah SAW. Fi ghazwatin, dalam satu peperangan. Wa rajulun minal ansari ala nadihin lahu. Dan seorang dari kalangan ansar di atas untanya. Jangan heran. Unta kadang-kadang disebut nakah, kadang-kadang disebut jamal, kadang-kadang disebut nadih, kadang-kadang disebut ada 500 lebih nama unta. Unta yang begini, unta yang begini, unta yang begini. Qala fataladdana alaihi ba'da taladdun Faqala sir. La'anakallah. Assalamualaikum. Tiba-tiba unta ini mogok. Tidak mau jalan. Ya ini lambatlah. lah. Ya. Karena ba'du taladun sedikit, tidak banyak. Artinya agak lambat, agak e, melembek jalannya. Faqala lahu, orang tadi sir, jalan, jalan. La'anakallah, atau oh, la'anakillah. Semoga Allah melaknatmu. Faqala Rasulullah sallam. Maka Nabi berkata, "Inzil anhu." Turun kamu dari kendaraanmu. Fala tashabana bimal'un. Lepaskan unta. Jangan berjalan bersama kami sesuatu yang dilaknat. Artinya unta tadi dilaknat maka jauhkan dari kami. Takut kita ikut kena laknatnya nanti. La tad'u ala anfusikum. Kalian jangan berdoa kejelekan atas kalian sendiri. Wala tad'u ala auladikum Jangan pula mendoakan kejelekan atas anak-anak kalian. Saya terjemahkan doa kejelekan karena diiringi dengan ala. Doa kalau ala artinya doa kejelekan. Kalau doa dengan lam lahu namanya doa kebaikan. Maka kalau da'a lahu mendoakan kebaikan. Kalau da'a alaih doa kejelekan. Kalau doa lahu doa kebaikan. Wala tad'u ala auladikum. Jangan mendoakan doa jelek atas anak-anak kalian. Wala amwalikum dan jangan mendoakan doa jelek atas harta kalian. Harta kalian itu bisa benda, bisa kendaraan, bisa motor, mobil, untanya, rumahnya. Ini rumah bocor terus Allah, Enggak boleh. Kalau itu punya kamu sendiri. Berarti engkau melaknat milikmu sendiri. La tuwafiqu minallahi sa'atan. Jangan sampai menepati dari Allah satu saat. Yus'al fiha ata'an fayastajibu lakum. Yang saat itu engkau berdoa, permintaan-permintaan, fayastajibu lakum. Kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan mendoakan doa jelek pada diri kalian sendiri. Lebih baik binasa aku. Ini kan doa. Doa jelek pada diri sendiri. Atau dasar anak laknat mudah begini astagfirullahaladzim atau rumahnya, atau kendaraannya, atau hartanya, atau tokonya dan sebagainya. Jangan didoakan dengan doa jelek. Jangan sampai tuwafiqu minallahi sa'ah. Mencocoki saat-saat terkabulnya doa. Kemudian Allah kabulkan. Na'udzubillah. Fahada kulluhu yadullu ala anna du'a al-ghabbani qad yujab. Ini dalil, semuanya ini ya dulu menunjukkan dalil bahwa Doa al-ghadban. Doanya orang marah. Qad yujab. Kadang-kadang dikabulkan. Qad dengan fil mudhari maknanya kadang-kadang. Kalau dengan fil madhi maknanya tegas. Tapi qad dengan fi'il mudhari maknanya kadang-kadang. Qad yujab. Kadang-kadang dikabulkan. Idza sadafa sa'ata ijabah kalau mencocoki waktu-waktu terkabulnya doa. Wa nahu yunha anid doa yang ala nafsi dan bahwasanya dengan dalil ini dilarang mendoakan doa jelek atas dirinya sendiri atau keluarganya sendiri atau hartanya sendiri ketika marah. Dilarang untuk mendoakan doa jelek pada dirinya sendiri atau hartanya atau keluarganya atau anak-anaknya ketika marah. Wa amma ma Mujahid. Adapun apa yang diucapkan oleh Mujahid dalam ucapan Allah Subhanahu wa taala ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم Kalau Allah segerakan bagi manusia kejelekan apa yang mereka ingin segerakan, maka akan diselesaikan oleh Allah pada mereka ajal-ajal mereka. Qala huwal wasil li ahlihi wa waladihi wa malihi idza ghadiba alaihi قال اللهم لا تبارك فيه اللهم العنه يقول لو عجل له ذلك la ahlaka man da'a alaihi fa amatahu. Maknanya kata Mujahid, orang yang tadinya menyambung silaturahmi pada keluarganya, anak-anaknya, hartanya, ketika dia marah, dia berkata, Allahumma la tubarik fi Ya Allah, jangan kasih berkah. Ya Allah, al-anhu, Laknat dia. Yaqul disebutkan dalam ayat ini, "Law ajjalalahu" kalau disegerakan oleh Allah, dikabulkan permintaannya akan binasa yang didoakan tadi. Kalau hartanya akan binasa hartanya. Kalau anaknya akan binasa anaknya. Kalau keluarganya akan binasa keluarganya. amatahu, kemudian Allah jadikan mati dia. Binasa. Fahada yadullu ala annahu la yustajabu Jami ma yad'u bihi al-ghabban. Di sini kalau Allah segerakan, berarti belum tentu dikabulkan. Belum tentu dikabulkan. Fahada ya dulu, ini menunjukkan bahwa kadang tidak dikabulkan semua itu dengan apa yang diucapkan oleh orang yang marah atas dirinya atau keluarganya atau hartanya. Wal hadis sudahlah ala annahu kajus saja. Sedangkan hadis mengatakan kadang dikabulkan. Al-Quran menyatakan kalau Allah segerakan, kalau Allah kabulkan akan binasa. Maka kata Nabi, "Qad yujabu limusadafatihi sa'ata ijabah." Kadang dikabulkan kalau mencocoki waktu-waktu dikabulkan doa. Sehingga tidak ada pertentangan antara ayat dengan hadis. Wa amma maruya 'anil fudal ibn Iyad. Adapun yang diriwayatkan dari Fudail ibn Iyad, qala salasun atau salah satu la yulamuna ala ghadab tiga golongan yang tidak dicerca atas kemarahannya as-saim wal marib wal musafir orang puasa, orang sakit dan orang yang safar. Wa anil ahnaf, bagaimana dengan ini? Diriwayatkan pula dari Ahnaf Qala yuhillahu ilal hafizin alladhina ma'abni Adam. Atau hafizain. Alladhaini ma'abni Adam. Allah wahyukan kepada penjaga atau dua penjaga yang bersama anak Adam. La tattuba ala abdi fi dajarihi syai'a. Kata Allah, jangan tulis dari hambaku atau atas hambaku dalam marahnya dia sedikit pun. Ya, karena kalau dia marah, jangan ditulis. Wa an Abi Imran al-Jawni qala an innal maryub idza jazi'a fa adanat qala al-malik alladhi 'ala al-yamin lil qala al-malak alladhi 'ala al-yamin lil malak alladhi 'ala al-shimal la taktub Disebutkan pula dalam riwayat lain dari Abi Imran al-Jawni jika seorang sakit kemudian mengeluh. Berkata malaikat yang di kanan, berarti malaikat pencatat kebaikan. Kepada malaikat yang mencatat kejelekan di kiri. Datang tuh, jangan tulis. Jangan dicatat. Kharajahu Ibnu Abi Dunya. Dikeluarkan oleh Ibnu Abi Dunya. Fahada kulluhu. Bagaimana dengan hadis-hadis ini? Kayaknya kalau orang marah tidak direken, tidak dianggap, nggak dicatat, nggak mengapa. Pertama hadis tiga golongan yang tidak dicerca. Kalau dia marah. Orang puasa, orang sakit, musafir. Kemudian kisah yang anak Adam. Allah katakan jangan catat. Kalau mereka sedang marah jangan dicatat. Eh, jangan catat sebagai kejelekan-kejelekan ucapan-ucapannya. Demikian pula orang yang sakit ketika mengeluh dan mengucapkan ucapan-ucapan yang kurang bagus, juga dikatakan oleh malaikat yang di kanan kepada malaikat yang di kiri. La taktub. Jangan ditulis sebagai kejelekan. Bagaimana dengan ini? Fahadha kulluhu la yu'raf lahu aslun. Hadis-hadis ini semuanya tidak ada asalnya yang sahih. syara' dari syariat. Yang yadullu alaih. Tidak ada dukungan pula dari syariat. Wala hadithul lati karena min qibal atau min qablu tadullu ala khilaf. Bahkan hadis yang sedang kita bahas bertentangan dengan hadis ini. Apa yang sedang kita bahas? La taghdab, la Kalau marah nggak apa-apa. Orang sakit marah nggak apa-apa. Orang puasa marah nggak apa-apa. Ini tidak sahih, bahkan bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih. Nah, bahkan orang puasa diingatkan untuk jangan marah. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا غضبت فاسكت kalau engkau marah diamlah يدل على أن الغضبان مكلف في حال غضبه بالسكوت ini pun dalil bahwa orang yang marah diperintah mukallaf artinya mendapatkan satu beban perintah ketika marahnya yaitu untuk diam kalau dia berbicara apalagi berbicara yang ngawur, berarti dia melanggar perintah Rasulullah SAW. Masa nggak apa-apa? Fayakunu hina idin mu'akhad dan bil kalam. <clears throat> Maka kalau dia berbicara, yu'akhad. Mu'akhad itu artinya akan dihitung. Akan dicatat. Akan dihisab. Jamal qiyamah. Wa qad sahha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu amara man ghadiba an yatalafa ghadabahu bima yuskinuhu telah sahih riwayatnya dari Nabi SAW bahwa beliau memerintahkan orang yang marah untuk yatalafa ghadabahu untuk meredam kemarahannya bima yuskinuhu dengan apapun yang bisa menentramkan kemarahannya yang bisa menurunkan kemarahannya min akwalin wa af'alin Apakah dengan perbuatan atau dengan ucapan? Baik dengan perbuatan apa? Yang pernah kita baca. Disuruh duduk. Untuk kurangi. Disuruh berbaring. Ambil nafas. Untuk mengurangi malah. Ucapan? Awal belum sekolahnya. Kasih tahu dia. Kalau dia ucapkan kalimat ini, misalnya akan hilang malah. Ucapan bilang belum sekolahnya dan juga ucapan-ucapan lain. Ya Allah, sabar, sabar, sabar. Kalau orang tua kan begitu, ya, sabar. Astagfirullah, ya Allah. Beri aku kesabaran yang banyak. Wahada huwa ainut taklif lahu biqat'il ghadab. Dan ini adalah inti dari perintah untuk memutus kemarahan. untuk mengurangi kemarahan. Fakaifa yuqal innahu ghairu mukallaf? Maka bagaimana mungkin dikatakan tidak disuruh ketika marahnya bima yasduru minhu tidak dicatat, tidak mengapa, enggak dianggap. Ini semua bertentangan dengan hadis-hadis sahih. Yang tadi bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih. Baik. Wa qala Atha ibn Abi Rabah Ma abkal ulama'a buka'a akhir al-umr من غضبة يغضبها أحدهم فتهدم عمل خمسين sana atau ستين sana atau سبعين sana ورب ورب غضبة قد أقحمت صاحبها مقحما mastaqalahu dikeluarkan demikian oleh Ibn Abi Dunya rahimahullah ucapan Atha Ibn Abi Rabah tidaklah menangiskan atau tidaklah membuat menangis para ulama tangisan akhir umur tidaklah lebih membuat nangis para ulama tangisan akhir umur ketika akan wafatnya tidak sedahsyat min ghadbatin tidak sedahsyat nangisnya mereka karena kemarahan yang dia marah atau yang marah salah seorang mereka akhirnya menggugurkan amalan khamsina sana menggugurkan amalan 50 tahun atau 60 tahun atau 70 tahun. Wa rubba ghadbatin qad aqhamat dan bisa jadi ada satu kemarahan ternyata dia meruntuhkan atau menjatuhkan pelakunya dengan sesuatu makhaman yang mastaqalahu yang dia tidak pernah menganggapnya perkara itu sepele artinya perkara besar rubba ghadbatin bisa jadi satu kemarahan <clears throat> bisa membuat seseorang jatuh dan gugur amalan-amalan besarnya. Ini barakallahu fikum ucapan-ucapan para ulama yang menunjukkan bahwa mereka sangat takut. Jangan sampai marahnya membawa kepada dosa yang menggugurkan seluruh amalan-amalannya. Karena kalimat-kalimat seperti tadi, kalimat-kalimat yang membuat Allah murka. Wallahi la yadzurullahu lak. Demi Allah, Allah gak akan mengampunimu. Ini mendahului Allah SWT. tahu. ثم إن من قال من السلف إن الغضبان إذا كان سبب غضبه مباحا كالمرض أو السفر أو طاعة كالصوم لا يلام عليه إنما مراده أنه لا إثم عليه إذا كان مما يقع منه في حال الغضب كثيرا من كلام يوجب تضجرا أو سبا ونهوه كما قال Beberapa salaf berkata, orang yang marah, kalau sebab marahnya adalah perkara yang mubah. Seperti orang yang sedang sakit. Biasanya emosinya tidak terkontrol. Ada sebab sedikit saja, cek dia, marah dia. Bahkan Rasulullah SAW, ya, orang yang biasa berbicara bebas tiba-tiba nggak bisa berbicara sering Karena nggak pernah bisa paham orang di sekitarnya. Demikian pula yang sebaliknya. Orang yang tidak bisa mendengar. Demikian juga. Autoatan kesaum. Demikian pula safar. Yang dalam keadaan melelahkan. Juga mudah marah. Sopir-sopir biasanya cepat marah. Apalagi perjalanannya sudah 12 jam. Atau sudah macet panjang. Itu diutik sedikit saja. Keluar marahnya atau orang yang sedang ibadah seperti puasa juga mudah emosi maka dia marahnya tidak tercela marahnya inama muraduhu tetapi yang dimaukan adalah jangan sampai membawa dosa jangan sampai membawa dosa idza kana mimma yaqa minhu fi halil ghadab ketiran yang kadang-kadang atau seringkali terjadi ketika marah apa min kalamin yujibu tadajjuran yakni ucapan-ucapan yang mengandung tadajjur mengandung sab ucapan yang awur ucapan yang cercaan caci maki wa nahwihi baik adapun marahnya wajar orang sedang penuh di sini kemudian putih sedikit marah orang yang sedang puasa lapar haus dibikin marah sedikit saja marah yang biasanya kalau dia tidak sedang puasa nggak marah. Demikian pula orang yang sakit atau orang yang safar. Maka marahnya dimaklumi. Sebagaimana ucapan Rasulullah SAW, Innama ana basharun. Arda kama yardal bashar. Wa agdab kama yagdabul bashar. Kata Nabi, aku ini manusia. Aku ridho seperti ridhonya manusia. Dan aku marah seperti marahnya manusia. Kalau Nabi pun pernah marah, maka berarti tidak mengapa asal sebabnya perkara yang maklum, sebabnya perkara yang wajar. Fa ayyuma muslimun sababtuhu aw jallatuhu fa aj'alha lahu kafarah. Maka siapapun muslim yang aku cerca dia atau aku cambuk dia, maka aku jadikan itu sebagai tebusan, sebagai kafarah, sebagai penghapusnya. Jadi ucapan-ucapan cercaan bukan cercaan yang di luar di luar batas, Rasulullah ya. SAW biasanya mengucapkan kalimat yang hak dan selalu mengucapkan kalimat yang hak. Seperti seorang yang memanggil Bilal dengan Yabnal Aswad, wahai anak budak hitam. Nabi marah. Dan Nabi mengatakan dengan kalimat fika jahiliyah. Pada dirimu ada jahiliyah. Demikian pula pada sahabat yang mengimami sholat subuh kepanjangan. Sampai ada orang yang membatalkan diri sholat sendiri kemudian ke kebun. Aku ini punya kerjaan kata dia maka Nabi pun berkata kepada imam tadi, "Afattanun an? Apakah engkau menjadi tukang fitnah?" Ini adalah perkara-perkara yang Nabi katakan sabab sababtuhu au jallatuhu, aku cerca dia atau aku cambuk dia. Maka hendaklah itu adalah sebagai penebus kesalahannya. Penghapus dosa-dosanya. Fa'amma maka namin kufrin. Tetapi kalau kalimat-kalimat kufur, auriddatin, kalimat-kalimat yang mengandung urtad. Saya tidak Islam sana. Apa itu sunnah-sunnahan? Ini kalimat-kalimat kufur. Auqatul nafas atau marah sampai bunuh diri. Au malin atau mengambil harta atau memusnahkan harta bighairi hak tanpa kebenaran menghancurkan mobil orang lain, merusak. Wa nahwi dzalik. la muslimun muslimun annahum yuridu yuridu يريدوا أن الغضبان لا tentunya ini semua tidak ragu lagi seorang muslim pun bahwa tentunya bukan itu yang katanya tidak mengapa atau tidak dianggap atau tidak dihitung bukan itu tapi yang tadi tiba-tiba ngamuk ngomong keras segala macam ente eh, ini nggak pintar-pintar akhirnya jadi kalimat yang sesungguhnya ada benarnya. Sudah diajari berpuluh-puluh kali. Tapi kemarahan itu tadi yang dikatakan kalau sebab-sebabnya wajar tidak mengapa. Aku manusia, kata Nabi. Apalagi bukan Nabi. kama ما al من min talaqin wa itaq demikian pula yang muncul dari seorang yang marah apakah falak atau itaq Tolak itu menceraikan istri, itaf itu membebaskan budaknya. Sudah, bebas semua kamu, budak-budakku. Aw yamin atau sumpah. Fainahu yu'akad bidalika kulli bighairi khilaf, maka itu dihitung seluruhnya tanpa khilaf, tidak ada perselisihan. Di Musnadil Imam Ahmad, dalam Musnad Imam Ahmad, an Khuwailah binti Sa'labah imra'atu Aus, istrinya Aus ibn Samit, annaha raja'at zawjaha. Bahwa dia rujuk dengan suaminya. Uh, raja'at bukan rujuk, sepertinya mengadu, mengeluhkan sesuatu kepada suaminya. Faghadiba. Suaminya marah. Fadhahir minha wakana kana syaikhan kabiran dan sangat tampak daripadanya dan dia adalah orang yang tua qad khuluquhu wa dajira. Orang tua biasanya sudah perangainya cepat marah. Wa annaha ja'at ila Nabi sallallahu maka wanita tadi datang pada Nabi sallallahu Faja'alat tashku ilaihi. Wanita tadi mengeluh kepada Nabi sallallahu ma talqa min su'i khuluqihi. Mengeluhkan apa yang dia dapati dari jeleknya akhlak suaminya. Fa'anzalallah ayat ad-dihar maka turunlah ayat adh-dhihar. Wa amarahu Rasulullah sallallahu bi kafaratid dhihar dan Nabi meminta oh, Nabi membacakan ayat dhihar fi qissatin tawilah dalam kisah tawilah. Dari tadi kalimat fadhahar minha itu ayat dhihar, artinya beliau melakukan dhihar. Aku akan perlakukan engkau seperti ibuku. Anti ka ummi. Bagaimana seorang anak pada ibunya? memperlakukan dengan baik, tapi tidak dijadikan sebagai istri, tidak dijimai. Dia berkata pada istrinya seperti itu. Yang maknanya aku nggak akan sentuh kamu lagi selama-lamanya. Aku anggap kau sebagai ibuku. Kami pelihara, kasih makan, kasih tempat, tapi jima enggak. Ini dilaporkan kepada Nabi, maka turunlah ayat tadi. Dan ini ternyata kejadiannya ketika marah. Menjadi dalil bahwa ketika marah ucapannya dianggap hati-hati apalagi cerai saya cerai dan jatuh talaknya bila khilaf tanpa ada khilaf wa kharajaha Ibnu Abi Hatim min wajhin akhar dikeluarkan pula oleh Ibnu Abi Hatim dalam sisi lain dari Abil Aliyah bahwa Khuwailah ghadiba ghadaba zawjaha fadhahara minha Khuwailah membuat marah suaminya akhirnya didihar oleh suaminya fa'atatin nabiyya itu juga sama lafaznya. Perhatikan, ghadaba zaujaha, membikin marah suaminya. Artinya suaminya mengucapkan dihar itu ketika marah. Anti kabahri ummi. Aku perlakukan engkau seperti punggung ibuku. Fa'atatin Nabi SAW fa'akhbarathu bidalik. Wa qalat innahu lam yurid innahu lam yurid talaq. Faqala faqala Nabi SAW ma araki illa harumti alaihi. Kata wanita tadi, tapi suamiku kayaknya bukan memaukan talak. Kata Nabi, tapi aku melihat engkau, tidaklah melihat engkau kecuali hurinti alai. Aku tidak melihat engkau kecuali engkau haram untuk dia. Ini bentuk dihar, baru muncul ketika itu. Bukan talak, tetapi si istri sudah tidak sah untuk dijimai. Karena dengan sumpah, demi Allah, aku akan melakukan engkau sebagai ibuku engkau ini kayak ibuku. Tua, jelek, GMB, kata mereka. Nggak main blast. Itu istilah mereka seperti itu. Itu maksudnya. Maksudnya akhlak yang jelek seperti itu. Maka si istri tersinggung. Dibilang seperti itu. Wadakar al qissa wa fi akhiriha dan di akhir kisahnya fahawwalallahu talaq faj'alahu diharan maka Allah rubah talak tadi sebagai dihar. Jadi kalimatnya seperti itu bukan kalimat talak. Tapi yang terkandung di dalamnya seperti talak. Tidak akan disentuh lagi selama-lamanya. Maka muncullah hukum dihar. Fahadar rajul Zahara fi hal ghadab. Fi hal ghadabihi. Orang tadi mendihar istrinya ketika marah. Wa kana Nabi SAW yara hina izin anna dihar tala. Dan Nabi ketika itu menganggap bahwa dihar itu seperti talak. Maka Nabi menyatakan anti sudah haram buat dia. Padahal ketika marah. Dan Nabi menganggapnya seperti talak. Sampai turun ayat dari Allah Taala bahwa dihar punya hukum tersendiri. Beda dengan talak. Innaha harumat alaihi bidalik. Nabi menganggap bahwa engkau telah haram untuknya ya yakni lazimahut talak, yakni sudah mesti seperti talak. Falamma ja'alahu Allahu diharan mukaffiran, maka ketika Allah menjadikan itu sebagai dihar yang bisa ditebus, alzamahu bil kafarah walam yulghah. Maka ini bukti dalil bahwa ketika marah ucapannya berlaku. Ketika marah ucapannya berlaku وروى Mujahid an Ibn Abbas, anna rajulan qala lahu. Mujahid mengisahkan bahwa Ibn Abbas ada orang yang berkata kepadanya, Inni talaqtu ra'ati thalatha. Aku ceraikan istriku talak tiga. Wa ana ghadban dan aku dalam keadaan marah. Faqala berkata Ibn Abbas, faqala inna Ibn Abbas la yastati an yuhilla laka ma Allah Asaita rabbak Faharamta alaikum ra'atak. alaikum ra'atak. Kata Ibn Abbas, sungguh Ibn Abbas tidak akan bisa menghalalkan apa yang sudah diharamkan oleh Allah. Sungguh, maksudnya dirinya, Ibn Abbas tidak akan bisa. Kan orang tadi sepertinya mau minta keringanan. Aku marah sama istriku dan aku dalam keadaan marah. Kata Ibn Abbas, Ibn Abbas nggak bisa menghalalkan apa yang sudah Allah haramkan. Atasmu. Engkau bermaksiat pada Rabbimu dan kau haramkan atas dirimu sendiri istrimu. Selesai. Mau apa lagi? Aku nggak bisa menghalalkan apa yang sudah diharamkan oleh Allah SWT. Demikian dikeluarkan oleh Al-Jauzjani dan Daru Qutni dengan sanadnya ala syarfi muslim. Seperti syaratnya muslim. وخرج القاضي إسماعيل ابن إسحاق في كتاب أحكام القرآن dengan sanadnya yang sahih dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat Aisyah berkata al fil aiman ma kana fil mira'i wal hazl wal mizahah wal hadis alladhi la yaqid alaihi al-qalb kata Aisyah yang namanya al fil aiman sumpah yang tidak serius itu kalau ketika mira berbantah-bantahan. Wal ucapan-ucapan yang tidak niat. Mizahah seperti guyon-guyon. Wal hadis alladzi la yaqid alaihi al atau ucapan yang tidak dari hati. Yang la yaqid alaihi al-qalb yang hati nggak ikut. Sekedar ngomong aja Allah, anda begini Allah. Itu dikatakan al-lagu fil aiman Wa aimanul kafarah ala kulli yaminin halatta alaiha. Adapun sumpah-sumpah yang ada tebusannya adalah setiap sumpah yang engkau bersumpah atasnya ala jiddin yang engkau bersumpah atasnya dengan sungguh-sungguh minal amr dalam keadaan marah ataupun tidak dalam keadaan marah. Lihat barakallahu fikum. Marah tidak masuk lagu. Kan ada ayatnya yang menyatakan la yu'akhidhukumullahu fil lagwi bil lagwi fi aymanikum. Allah tidak menuntut kalian pada sumpah-sumpah kalian yang tidak serius. Ternyata tafsirnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa sumpah yang tidak serius seperti orang yang sedang guyon, keceplosan atau orang yang sedang berdebat kemudian Allah mengucapkan sumpah atau ucapan yang tidak serius dari mulutnya tapi tidak dari hatinya Adapun sumpah yang dituntut adalah sumpah yang sungguh-sungguh. Sangat sungguh-sungguh seperti orang yang marah ataupun orang yang tidak marah. Wallahi mulai hari ini itu jatuh sumpah. La taf'alanna aw la tatrukanna seperti orang marah berkata, sungguh demi Allah engkau kerjakan ini atau aku ginikan atau la nah, kau tinggalkan begini atau begini. Fadzalika aqdul aiman fiha kafar. Maka ini adalah sumpah-sumpah yang ada tebusan padanya. Wa kadza rawahu Ibn Wahb. Demikian pula diucapkan oleh Ibn Wahab dari Yunus juga dari Zuhri juga dari Urwah dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Wa hadha min asahhil asanid. Dan ini diantara sesahih sahih sanad. Wahada yadullu ala anna al-hadis al-marwi anha marfu'an. Dan ini menunjukkan bahwa hadis yang diriwayatkan dari beliau secara marfu' la talaqa wa la itaqa fi ighlaq imma annahu ghairu sahih atau anna tafsirahu bil ghadabi ghairu sahih. Berarti hadis yang sering diucapkan dari Aisyah la talaqa wa la itaqa fi ighlaq. Tidak ada talak tidak ada itak, itak itu memperdagangkan budak. Kalau dalam keadaan irla, dalam keadaan tertutup pikiran. Ini sering dipakai untuk, jadi kalau marah, tidak benar-benar bebas budak-budaknya. Tidak benar-benar cerai istrinya. Karena disebutkan la tolak kawalah itak itaq fi irla. Ada pun hadis ini, kata Ibnu Rajab, imma anahu ghairu sahih, bisa jadi hadisnya tidak sahih, hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud, dan Ibnu Abi Syaibah dan juga Daruqutni. Bisa jadi dia tidak sahih. Sebagaimana di footnote di sini dikatakan hada sanadun dhaif li dha'fi Muhammad bin Ubaid. Atau kalaupun sanadnya sahih, tafsirnya dengan marah tidak sahih. Imma tidak sahih hadisnya atau kalaupun sahih hadisnya tidak sahih ditafsirkan dengan marah. Jadi selain marah, apa yang selain marah? Pikirannya tertutup. Orang mabuk misalnya. Ah, kamu saya cerai kepada istrinya. Itu tidak jatuh. Karena dia dalam keadaan tidak sadar. Atau ngigau. Mimpi, ngomong, dalam keadaan tidur dia. Kamu saya cerai, kamu saya merdekakan semua budak-budakku. Ila akhirnya itu tidak jatuh. Waqad saha an ghairi wahid minas sahabah. Telah sahih bukan dari satu orang saja dari para sahabat. Annahum aftau bahwa mereka berfatwa anna al ghabbani munaqidah mereka bukan satu sahabat sekian sahabat berfatwa bahwa sumpah eh, bahwa sumpah dalam keadaan marah munaqidah jatuh sumpahnya wa al kafarah maka padanya ada kafarah ada tebusan wa maruwiya an ibni abbas maka diriwayatkan dari Ibn Abbas mimma yukhalifu dhalik apa yang kelihatannya menyelisihi hal itu, fala yasihhu isnaduh, maka itu yang tidak sahih sanadnya. Adapun riwayat Ibnu Abbas yang menyelisihi ini mengatakan kalau marah tidak dianggap dan sebagainya, lam yasih isnaduh, tidak sahih sanadnya. Wa qala Al-Hasan, talaqus sunnah an yutalliqaha wahidatan tahiran min ghairi jima'in Kata Al-Hasan al-Basri rahimahullah. Talak yang sunnah adalah menceraikan istri dengan satu talak satu. Tahiran dalam keadaan si istri tahir tidak sedang haid. Min ghairi jima' dalam keadaan di suci tersebut, di masa suci tersebut belum ada jima'. Wa huwa bil khiyar ma bainahu wa baina an tahidha thalathat haidat maka dia boleh memiliki pilihan antara dia dan tahidah salat haid. memiliki pilihan antara dia dengan tiga kali haid. Fa in bada lahu an yuraji'aha kana amlak bidalik. Kalau dia ingin merujuk lagi istrinya, maka silahkan. Kamu punya tiga waktu haid. Fa in kana ghabban kalau dia marah Fafi salasi haid ketika maka pada tiga kali haid tadi aufi salasati ashur atau pada tiga bulan dia punya kesempatan untuk rujuk. Kalau dalam keadaan marah dia punya kesempatan tiga bulan untuk merujuk kembali. In la tahid kalau tidak haid maka tiga bulan. Kalau kalau masih haid maka tiga kali haid. In kanat la tahidu ma yadhab ghadabahu. Kalau ternyata atau apa yang bisa menghilangkan marahnya. Jadi waktu tiga bulan ini untuk menurunkan marahnya. Kalau sampai sudah turun tiga bulan ini masih tekadnya untuk mencerai, cerai, lanjutkan. Tapi kalau ternyata turun berubah pikiran, rujuk kembali. Jadi ternyata dikasih waktu tiga bulan oleh Allah Subhanahu wa taala masa menunggu ini karena khawatir ketika dia marah kemudian hilang marahnya, nggak bisa merujuk kembali nanti, karena sudah lepas. Tetapi ada tiga bulan ini masa meredanya kemarahan seseorang supaya ada kesempatan untuk merujuk kembali sebelum sampai terpisah, sebelum lepas dari dirinya. Qala Wa qala al-Hasan, berkata lagi al-Hasan, Laqad bayyana Allah li alla yandam ahadun fi talaqi kama amarahu Allah agar jangan seseorang menyesal dalam talaknya seperti apa yang Allah perintahkan. Demikian dikeluarkan ucapannya oleh Al-Qadhi Ismail. Waqad ja'ala katsirun min al-ulama al-kinayat ma al ghadab kas-sarih Beberapa ulama atau kebanyakan para ulama menganggap kinayah-kinayah, ungkapan-ungkapan lain bersama marah itu seperti ungkapan tegas. Fi'annahu yaqa' biha talak zahiran. Seperti jatuhnya talak secara zahir. Wala yaqbal tafsiruha ma'al ghadabi bighairi talak, Tidak bisa diterima tafsirnya bersama kemarahan selain talak. Jadi kalau mengucapkannya bukan kalimat talak, kalimat lain. Tetapi maksudnya talak. Dan tidak bisa ditafsirkan ke mana lain. Tidak bisa ditafsirkan mana lain. Itu dianggap oleh para ulama sama seperti talak. Apa? Kalimat yang seperti itu. Saya dan kamu putus. Putus apanya? Nggak bisa ditafsirkan lain kecuali talak. <clears throat> you and me and <laughs> ini barakallahu fikum ucapan-ucapan seperti itu mau ditafsirkan apa hubungan sudah berakhir itu juga sama marahnya sama bersama marah tidak ada tafsir lain kenapa marahnya menunjukkan kalau itu maksudnya cerai kalau dia marah beda dengan kalimat talak tetapi bersama cemburayu dan guyon Emang kalau guyon jatuh Ustaz? Iya. Tapi ini bisa ditafsirkan lain ketika mengatakan engkau seperti uh, anak unta yang falih yang dicerai. Engkau mengucapkan cerai kepada aku. Orang sudah tubuh rayu. Datang kepada Umar, Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin. Aku mengatakan pada suamiku, coba ungkapkan aku. Dikatakan engkau seperti anak unta yang dicerai. Apakah jatuh salah? Tidak, kata karena itu bisa ditafsirkan lain kenapa? Karena dia tidak sedang marah, nggak mungkinlah menceraikan. Masa lagi ketawa-ketawa tiba-tiba dicerai. Jelas maksudnya adalah yang dilepas dari ikalnya. Anak unta itu kalau diikat dengan lingkaran di dengkulnya ini. Begitu dilepas dia akan loncat-loncat lincah. Dan itu pujian seorang wanita yang lincah dikatakan dengan anak unta yang dilepas dari ikalnya. Bahasa Arabnya talik, talikah. Maka terkejutlah wanita tadi, lapor kepada Amirul Mukminin ternyata tidak dianggap cerai. Tetapi kira-kira kalau menyatakan anti taliqah dalam keadaan marah. Enggak maksud saya seperti unta yang kalau kalau itu main-main. Tidak mungkin. Ma'al ghadabi, maka dikatakan layak bal tafsiruha. Ma'al ghadabi bi ghairi talaq. Tidak diterima tafsir apapun bersama marah tadi selain talak. Wa minhum man ja'ala al-ghadab ma'al kinayati kan niyyah. Di antara mereka ada yang menjadikan kemarahan dengan ungkapan-ungkapan itu kembali kepada niat. Jadi kalau lafaznya cerai tidak ada khilaf, jatuhnya talak. Tetapi kalau dengan ungkapan lain ada perbedaan sedikit. Ada yang menyatakan kalau ungkapannya tidak memiliki makna kecuali cerai, jatuh talak. Tetapi sebagian lagi menyatakan kalau ungkapan-ungkapan tergantung niat. Misalnya kalimat, pulang saja kamu ke rumah orang tuamu Padahal si marah ini memang sengaja menakut-nakuti saja. Tidak meniatkan cerai. Dan itu mungkin. Mungkin terjadi. Fauqa bidhalika talaq fil batin aidan. فكيف يجعل ghadab mani'an min wukuin sarihit talaq. bahkan mereka menganggap itu seperti niat Fabidhalika talak fil batin aydan. berarti itu adalah talak dalam batin aydan. kalau dalam hati niatkan cerai maka jatuh cerai Fakaifa yaj'alal ghadab mani'an. Maka bagaimana mungkin kemarahan dianggap penghalang jatuhnya talak? Bagaimana mungkin kemarahan dianggap sebagai penghalang jatuhnya talak yang sorry? Talak yang tidak sorry saja ketika marah dianggap jatuh oleh sebagian ulama. Apalagi talak yang sorry dengan kalimat saya cerai kamu. Jatuh. Sehingga hati-hati. Ketika marah, tahan diri jangan sembarangan berbicara. Karena ucapan-ucapan yang harus ada kafarah jatuh. Kafarahnya harus dibayar. Kalau hukumnya berkait dengan talak atau dengan perbebasan budak, maka budak-budak tadi bebas dengan ucapannya. Demikian pula kalau ucapan-ucapan yang kufur, ucapan dosa akan terkena dosa. Dan disuruh untuk bertaubat segera. Tafadhol kalau pertanyaan. Tadi yang bersumpah Ustaz harus mengucapkan sumpah Ustaz. Iya, Harus dengan kalimat sumpah. Enggak. Sumpah itu dengan kalimat wallahi atau tallahi atau billahi atau dengan bahasa Indonesia demi Allah. Satu juga. Kafar, Kafarahnya apa? atau yamin merdekakan budak kalau punya. Tapi kalau enggak berpuasa. Iya. Itu boleh diselang nggak sih puasa? Apa harus langsung mutawakal? Biasanya mutawakal. Seperti puasa dua bulan berturut-turut juga sama mutawakal. Sekali lagi sebelum rujukan sih keluarga wah hmm? rujuknya tak apa rujuk uh, rujuk setelah si suami emosi Hari waktu setelah tetak buruk untuk uh. Ah. itu apa sah kalau harus ada syahid lagi kembali dengan mobil itu iya enggak enggak kalau mobil itu enggak tapi yang jelas saksi itu yang Allah taala alam mana enggak tahu sebab disebutkan dalam beberapa ucapan para ulama jima saja sudah cukup sebagai rujuk ketika dia merayu istrinya lagi istrinya senyum artinya mau kemudian terjadi jima, rujuk. kan tetap terhitung. Terhitung, terhitung. Makanya harus ingat-ingat, walaupun tidak tercatat.